dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah wala tartabis bihil alsun Al-Qur'an tidak akan tertukar tidak akan tersamarkan pada lisan-lisan manusia tidak akan tercampur Al-Qur'an dengan lisan-lisan manusia dikarenakan Al-Qur'an bilisanil arabi dengan lisan Arab Ma makna taltabisu? Apa makna taltabis? Ay takhtalitu. Maknanya itu tercampur. Jadi tidak akan tercampur lisan-lisan manusia dengan Al-Qur'an mampu membedakan lisan sukunya, lisan daerahnya, dialek daerahnya dengan Al-Qur'an itu tidak akan tercampur yang sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Qur'an biluhunil arabi dengan langgam Arab wala يخلق min kathrati الترديد dan Al-Qur'an la yakhluq illa eh, yabla tidak akan usang dengan banyaknya terdid pengulangan membuat bosan Al-Quran itu pun diulang dan diulang Dibaca dan dibaca Sebagai bacaan yang tidak pernah membosankan maqra'ul insan bagaimanapun kondisi seperti apapun manusia membacanya tetap Al-Qur'an di atas lantunan dan kalimat yang baik tidak membuat lisan-lisan hati-hati manusia bosan sehingga fakaannahu lam yakra'uhu min qablu Seakan-akan seseorang tidak pernah membacanya sebelumnya. Ya. Seolah-olah dia merasa baru dalam bacanya padahal senantiasa diulang-ulang. Di sini dalam cetakan yang ada pada anak kurang nyambung mungkin dilengkapi dengan cetakan yang ada pada antum. Di sini tertulis lakin karraratikra ablaw qasidatin min qasaidil arab. ada pun dalam cetakan yang satunya lakinnal insana idza karrara ada tambahan al insan ya ablaw qasidatin min qasaidil arab maka ah, tetapi manusia apabila karrara apabila dia mengulang-ulang membaca Al-Qur'an hal itu ablagu qasidatin min qasaidil Arab sebagai sesempurna sesempurna qasidah. Ya. Jadi pengulangan seseorang terhadap Al-Qur'an dia membacanya berulang kali itu lebih sempurna ketimbang kasidah-kasidah Arab. Qasidah-qasidah Arab ini minal muallaqatis sab'i aw ghairiha. Ya. Itu lebih indah, lebih bagus. Pengulangan Al-Qur'an dibandingkan dengan pengulangan qasidah-qasidah Arab. Sampai pun dibandingkan dengan muallaqatis sab'i aw ghairiha. Ketika dibandingkan Al-Quran dengan mu'allaqatis sab'i atau mu'allaqatil asyrati karena sebagian ada yang menambahkan ada muallaqat as-sab' dan ada yang menambahkan muallaqatul ashr wa ashrah. Yang konon ya, muallaqatul muallaqatus sab'i atau muallaqatul ashrah ini sebagian ada yang menyebutkan tuktabu bima'in zahab. Dia min asy'aril Arab dari syair-syair Arab yang ditulis dengan tinta emas wa tu'allaq fi astaril Ka'bah qabla maji'il Islam sebelum datangnya Islam digantungkan di tirai-tirai Ka'bah dibanggakan oleh kalangan Arab muallaqatus sab'ah ini syair-syair mereka dendangan-dendangan syair mereka sehingga dikatakan sebagai muallakat karena muallakatun fiddihi terkait dalam hati hati mereka terpatri dan mudah untuk mereka lantunkan. Ini kebanggaan mereka. Maka ketika Al-Qur'an dibandingkan dengan dendangan-dendangan syair-syair ini itu lebih sempurna, lebih baik dan tidak membosankan. Tanya. Sebagian cetakan menuliskan au karrara ablagha khutbatin al khutaba dan lebih sempurna Al-Qur'an ketika diulang-ulang ketimbang khutbahnya yang dikhutbahkan oleh para ahli khutbah. Iya, kenapa? Karena di sana ada para ahli khutbah yang khutbahnya ini memukau. Ya. Membuat hadirin terpesona ya Dari pembawaan khutbahnya, gaya bahasanya, kelancarannya, abdillahnya dan yang lainnya. Ya. Sehingga kedati pun sebaik apapun seorang ahli khutbah Sampai-sampai kalau dahulu orang Yaman membanggakan Ada yang disebut atau digelari dengan khutbah ul Yaman atau khatibul Yaman ya, karena mungkin dia ahli khutbah digelari oleh teman-temannya sebagai Khutibul Yaman karena mungkin itu tadi memukau dalam khutbah-khutbahnya tetapi dibandingkan Al-Quran Al-Quran ablaw lebih baik, lebih sempurna Dalam cetakan yang lain lau karartaha kama tukarrirul Qur'ana lamalalta wa saimta Kalau engkau mengulang-ulang bait-bait syair tadi sebagaimana engkau mengulang-ulang Al-Qur'an niscaya engkau akan bosan, akan jenuh. La malalta wasaimta, Engkau akan bosan, engkau akan jenuh. Ini. Dalam cetakan antum kama yukarrirul Qur'ana la malla wasaima. sa'ima. Di sini karena ada perbedaan cetakan. Cuman setelah kita mukobalah kemarin dengan Syekh Salah matan yang ada yang ada mungkin sama ya. ya karena beliau membaca matan tidak jauh berbeda itu kalau matan tentu di sini kita perlu untuk muqabalah ya, untuk studi banding syarahnya intinya sama ya. yang dibawa oleh Syekh hanya saja mungkin berbeda domir kadang itu. Jadi kalau seandainya seseorang mengulang-ulang dari bait-bait syair tadi sampai pun bait syair yang terkenal di kalangan Arab, niscaya dia akan bosan, akan jenuh. Tidak seperti Al-Qur'an. Qala rahimahullah al Qur'ana taqra'uhu fi shalatil wahidati arba'a marratin. Akan tetapi Al-Qur'an engkau baca di dalam satu salat arba'a marrat empat kali. Iya. Di dalam satu salat itu empat kali. Iya. Al-Fatihah dengan surat. Ya. Kemudian yang kedua Al-Fatihah dengan surat dibaca minimal empat kali. Wa ma dzalik ma tamallu. Kendati pun demikian, Ya, berarti engkau setiap sholat minimal yang membaca empat kali Al-Quran matamal. Engkau tidak bosan, tidak jenuh. Wahadihi ayatullah azza wa jal fi hadal Quran. Maka inilah ayat-ayat Allah azza wa jal dalam Al-Quran ini tidak membuat jenuh dan bosan untuk kita membacanya, melantunkannya. Bahkan apa? Ketika kita mungkin mendengar qori yang baik, Masya Allah, seolah-olah kita baru mendengar. Ada lagi yang lebih baik, seolah-olah kita baru mendengar lagi. Terus seperti itu kondisinya. Itu Al-Quran. Ya. Tidak membuat jenuh dan bosan. Kalau Al-Quran membuat jenuh dan bosan karena hati kita ya, yang jenuh dan bosan. Hati kita yang malas ya, sehingga apa jenuh atau bosan atau berat dalam bacanya ya. sudah kita lalui dalam pembahasan sebelumnya ya. perkataan Adi ya, radhiyallahu taala anhu Adi atau Utsman siapa yang ingat Utsman apa Adi Kata beliau, kata Utsman radhiyallahu taala anhu, "Wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at min qira'ati kalami rabbikum." Demi Allah kalau seandainya hati kalian itu bersih tidak akan pernah puas, tidak pernah kenyang dari membaca kalam rabbikum, dari membaca Al-Qur'an. Itu kalau seandainya hatinya bersih. Tidak pernah puas, tidak akan kenyang. Sehingga para ulama في رمضان يختمون مرات ومرات mereka mampu menyelesaikan berulang kali. Kenapa? Karena tadi hati mereka bersih sehingga tidak jenuh dan tidak bosan dalam membaca Al-Qur'an. Tapi tatkala kita bosan ya ditutup lagi. Ya, apa? ketika kita membaca Al-Quran bosan dilihat sebentar ditutup ngelamun ya. diingatkan lagi baca dibuka lagi setelah itu apa ditutup lagi ngelamun lagi ini ketika hati ini penuh dengan kotoran-kotoran cepat bosannya cepat capek itu halus salaf fil Quran ya keberadaan salaf dalam Al-Quran. Qala wala tanqadi ajaibuhu. Dan Al-Quran tidak akan pernah selesai perkara-perkara yang menakjubkannya. Keajaiban-keajaiban Al-Quran tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir. Naam kata Syekh, لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما في كتابه Iya, tentunya memang tidak akan berakhir, tidak akan selesai keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Qur'an, tetapi ingat liman a'tahu Allah taala fahman fi كتابه Bagi orang-orang yang Allah berikan pemahaman tentang kitabnya, tentang Al-Qur'an. Ya, maka dia akan menemukan keajaiban demi keajaiban yang ada dalam Al-Qur'an. Fa innahu yatadawwaqu bihi al-ma'ani al-'azimati al-kathirati. Fa innahu yatadawwaqu bihi al-ma'ani al-'azimati al-kathirata. Maka sungguh dia akan merasakan ma'ani al-'azimati al-kathirata, makna-makna yang agung, yang banyak. Seseorang ya. yang Allah berikan pemahaman terhadap Al-Quran dia akan temukan makna-makna yang agung, yang tinggi, yang berfaedah di dalam Al-Quran. Ini yang disebut keajaiban-keajaiban Al-Quran. Ya. Penemuan-penemuan makna-makna yang mengandung bahasa yang tinggi, yang mendalam. Ammal mu'ridu anhu Adapun orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an faqad la yara fihi ajaban wahidan sungguh nyaris dia tidak pernah melihat satu keajaiban pun nyaris dia tidak melihat satu keajaiban pun dalam Al-Qur'an ya. katanya ah biasa ya, nggak ada apa-apanya tidak menyentuh hatinya dari makna yang tersirat dalam Al-Qur'an ini orang-orang yang mu'rid yang berpaling dari Al-Quran لكن نحن نذكر القرآن من حيث هو قرآن sama di situ sama sama nggak lakin لكننا هنا coba baca hmm? Di situ disebutkan disebutkan lakinnana huna nasibul Quran biqata'in nazari al-qari Habis sama saja ya. Di sini disebutkan lakinna nahnu nadhkurul Quran. Kalau di situ nasiful Quran sama. Min haitsu huwa Quran. Akan tetapi kita di sini nadhkuru au nasifu mensifati Al-Quran ditinjau bahwasanya dia adalah Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran ditinjau bahwasanya itu adalah Al-Quran seperti itu sifatnya. Di antara ini penuh dengan keajaiban-keajaiban makna yang mendalam dan agung. Tentunya hal itu biqat'in nadhari 'anil qari tanpa memandang kepada orang yang membacanya. Iya. Artinya tidak dinisbatkan kepada yang membacanya. Tetapi apa? Dilihat kepada yang dibacanya. Bukan kepada qari'nya, kepada apa? Kepada makruh. <clears throat> yang dibacanya. Oleh karenanya salaf mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamul bari wa sautuhu sautul qari Salafullah Saleh mengatakan Al-Quran kalamul bari. Al-Quran itu adalah ucapan Allah SWT. Wa sautuhu adapun suaranya yang dilantunkan adalah sautul qari. Suara sang pembaca. Tapi apa yang dia baca adalah kalamul bari. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham ikhwan? itu min itu huwa Quran sifatnya seperti itu tanpa kita memandang kepada yang membacanya tapi kita yang kita pandang yang dibacanya kalamul bari'nya bukan sautul qari'nya bukan suara orangnya tetapi yang dibacanya Man qala bihi qala rahimahullahu taala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah man qala bihi sadaqa Barang siapa yang dia berbicara dengan Al-Qur'an maka benar pembicaraannya. Ya. Tentunya apa? Dengan kembali kepada syarat al-istidlal. Syarat pendalilan yang sudah kita sebutkan. Ya Kenapa? Karena tidak semua orang yang berkata dengan Al-Quran itu benar. Ya kan? Itu harus mencocoki tiga syarat yang sudah kita sebutkan. Ayakuna fil mustadalli bihi. Al-Quran itu disebutkan dikatakan dalam pendalilan yang tepat. Ya, sesuai pendalilannya. Kemudian Assalamatu minal i'arad Wa naqd. Selamat dari kritikan. Ya. Artinya Al-Qur'an yang dia katakan itu laisa bimansuh Bukan lafad yang mansuh. Itu yang perlu diingat. Adapun satunya untuk hadis yaitu sihatul dalil. Itu untuk hadis. Karena Al-Qur'an sahih semuanya. Ya, sehingga diingat seseorang yang dia berbicara dengan Al-Qur'an lihat hal fil mustadalli bihi apakah dia mengatakan Al-Qur'an itu dalam tempatnya ya artinya tepat dalam permasalahan itu atau tidak ya Kenapa? Karena kadang orang berdalil, bahkan pandai berdalil, tetapi dalil itu tidaklah dia sebutkan dalam tempatnya. Ya. Seperti apa? Ya, sering kita sebutkan. Ya. Orang-orang yang berdalil bolehnya bikin partai ya, dia berhujah dengan firman Allah SWT i'dilu wa aqrabu littaqwa Iya kan? Iya. Menunjukkan apa? Dia datang dengan Al-Qur'an. Apakah benar ucapannya? Tidak, karena desa fil mustadadli bihi, bukan pada tempatnya. Demikian pula yang sudah kita sebutkan seseorang atau orang-orang ramai meminta kedudukan, meminta dipilih. Jadi ini, jadi itu. Iya. Berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Ij'alni ala khazainil ardi." Ya, tentang kisah Yusuf yang meminta kedudukan kepada raja Mesir ketika itu. Ya. Kata mereka berarti kita juga boleh minta kedudukan. Ya. Dia bawakan Al-Qur'an, tetapi apa? Laisa fil mustadalli bihi. Sebagian yang dikatakan Ustadz ya, atau alim mengajari ibu-ibu, mentalkin ibu-ibu, ya, atau menerima setoran ibu-ibu musyafahatan langsung tanpa tirai. Ya. Kena pun dengan tirai saja masih dipertanyakan, ya. Seorang laki-laki mendengarkan hafalan para ummahat. Kendati pun pakai tirai. Ini apa? Enggak pakai tirai. Berhadapan langsung. Punya dalilnya dia. Apa dalilnya yang dia bawakan? Ya. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ya. Ternyata sang ustadz ini berdalil dengan ayat ini. Kenapa Rasul juga ngobrol dengan perempuan ini katanya. Iya. Jadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah bertanya tentang kondisi suaminya yang mengatakan antika zahri ummi. Iya. Menyerupakan istrinya dengan ibunya. Insyaallah sang ustaz saking pinternya. Berdalil bahasanya Rasulullah juga ngobrol dengan perempuan ini berarti kita juga boleh dong ngobrol ya. apalagi mengajarkan ilmu apakah benar ketika itu dia membacakan Al-Quran tentunya balaisa fil mustadalli bihi bukan pada tempatnya apalagi tadi harus adanya salamatul dalil minal mu'aradati wan naqd dalil tersebut tidak terkritik Salah satu dalil yang terkritik di antaranya tadi mansukh min haitsul hukmi dari sisi hukumnya mansuh umpamanya. Tanya. Maka tentunya dari tersebut tidak layak untuk dibawakan. Adapun kalau selamat dari hal ini, man qala bihi sadaqo. Barang siapa yang berkata dengan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya pembicaraan tepat dalam permasalahannya, Selamat tadi dari kritikan maka benar ucapannya. Ya, oleh karenanya Quraniyun ya, kedati pun mereka Quraniyun mengatakan sebagai golongan Quran ya sedikit-sedikit Al-Quran sedikit-sedikit Al-Quran apakah benar? Tidak ya, karena laisa fahmi salaf tidak di atas pemahaman salaf dalam memahaminya kedati pun yang mereka katakan Al-Qur'an Waman man amila bihi ujir. Barang siapa yang dia beramal dengan Al-Qur'an maka dia akan diberikan pahala. Wa hakama adal. Barang siapa yang dia berhukum dengan Al-Qur'an maka dia adil. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Qur'an tidak ada kecurangan. Tidak ada ketendensian. Seseorang yang berhukum dengan Al-Quran seperti apapun hukumnya adil. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydihima jazaa'an bima kasabu nakara min Allah. Ya. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Maka apa hukum ini adil atau tidak? Adil karena Al-Qur'an yang berbicara. Ya. Bukan zalim. Tanya dan dan yang lainnya dari hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an ketika berhukum dengannya maka adil. Kendati pun sebagian orang umpamanya menilai itu tidak adil. Yaitu menyisi hak asasi ataupun yang lainnya. Selama berhukum dengan Al-Qur'an adil. Maka itu adil. Seperti ayat dalam Al-Qur'an yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain Allah SWT mewasiatkan kepada anak-anak kalian lidzakari mithlu hadzil unthayain bahwasanya satu anak laki-laki bagiannya mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Ya itu bagian anak laki-laki dia bagiannya dua ketimbang anak perempuan. Ya. Ketika orang tua memberikan kepada anak laki-lakinya yang satu dua bagian, anak perempuannya satu bagian, adil tidak? Adil. Kenapa? Karena Al-Quran yang menghukumi dengannya. Ya, kendati pun anak-anaknya apa? Protes, nggak adil bapak. Ya. Atau siapa? Pokoknya kita warisan harus sama. Kalau oh, satu ya satu semua, laki-laki ya perempuan. Tidak. Karena Al-Qur'an menghukumi ini. Maka selama dia berhukum mengikuti hukum Al-Qur'an adil. Dia adil. Wa man da'a ilaihi ila surati mustaqim. Barang siapa yang dia diseru atau barang siapa yang dia mengajak kepada Al-Qur'an ya barang siapa yang dia mengajak kepada Al-Qur'an hudiya ila shiratal mustaqim maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ya. yang mengajak kepada Al-Qur'an dia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus ya, karena Al-Qur'an ini hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam ini menunjukkan kepada jalan yang lurus Wa man tarakahu min jabbarin Allah. Dan barang siapa yang dia meninggalkan Al-Qur'an min jabbar dari kesewenang-wenangannya, dari kedolimannya, dari kesombongannya, dia tinggalkan Al-Qur'an qasamahu Allah. Allah akan binasakan dia. Yeah itu yang meninggalkan Al-Quran Allah akan binasakan Allah akan hinakan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan akan merendahkannya ya kaum yang lain dengan Al-Qur'an ketika mereka tidak peduli ya dengan Al-Quran maka Allah SWT akan rendahkan wa man huda fi ghairihi dan barang siapa yang dia mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an Allahu Allahu maka Allah akan sesatkan dia dia hendak mencari petuah petunjuk bimbingan dari selain Al-Qur'an ya dari kitab-kitab lain umpamanya maka dia akan tersesat. Qala syarih rahimahullah hadhihi awsafun Apa di situ? Sama. Hadhihi hadhihi Baik. Ada alif lamnya. Sehingga hakun khabarnya. Kalau di sini nakirah semua. al awsafu haqqun hal muta'ammilu. Sifat-sifat ini adalah hak. Sifat-sifat yang telah disebutkan tadi yang berkata dengan Al-Qur'an, yang mengamalkan dengan Al-Qur'an, yang berhukum dengan Al-Qur'an, yang menyeru kepada Al-Qur'an. Ini adalah sifat-sifat yang hak yang benar keberadaannya. Seperti itu memang kondisinya. Ya arifu hal muta'ammil yang diketahui sifat-sifat tersebut al muta'ammil orang-orang yang mendalaminya dengan teliti. Ya, muta'ammil yang melihat dengan seksama. Ya, dengan teliti. Fa innal ulama'a la yashba'una minhu Sesungguhnya para ulama mereka tidak akan pernah merasa kenyang darinya. Ya, dari Al-Qur'an. Wa kullama kana al-insanu billahi a'lam wa bi syar'ihi a'lam dan setiap kali acap kali seseorang dia tahu terhadap Allah Azza wa Jal, faham terhadap Allah Azza wa Jal, wa bi syar'ihi a'lam dan setiap kali dia faham, tahu tentang syariat Allah Azza wa Jal, kana li kitabihi ahab. Kana li kitabihi ahabba. Nyatalah dia akan semakin cinta terhadap kitabnya, terhadap Al-Qur'an. Itu. Ketika semakin seseorang faham tentang Allah, semakin faham tentang syariat Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin cinta terhadap kitab Allah, terhadap Al-Qur'an. Karena disitulah berisikan tentang ilmu yang dengannya kita akan mengetahui Allah Azza wa Jal dan syariatnya. Fatajiduhu daiman yufakkiru wa yatadabbaru hadzal Qur'ana sehingga engkau akan dapati orang yang seperti ini tadi yang semakin tinggi kecintaannya terhadap Al-Qur'an karena semakin fahamnya dia tentang Allah dan syariatnya engkau akan dapati dia daiman yufakkiru wa yatadabbaru hadal Al-Qur'an terus menerus memikirkan menelaah mendalami Al-Qur'an ini Kenapa? Karena dia ingin faham tentang Allah Azza wa Jalla dan tentang syariatnya. Sawa'un kana fi majlisin lil ilmi mungkin ada berbeda. Baik itu di majlis ilmu awahwa yamshi atau dalam kondisi berjalan. Dalam majlis ilmu dia semangat untuk mendalami Al-Qur'an. Sambil berjalan pun dia tetap untuk mendalami, membaca, merenungkan ya, di ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Atau fi makan atau di tempat mana saja selama tempat itu tidak dilarang. al hammamat wal makbarah wala al al mukadzarah ya bukan tempat buang hajat bukan kuburan ya, bukan tempat-tempat sampah, tempat-tempat kotor. Ya, di tempat mana saya Ya dia senantiasa memikirkan, mendalami, menelaah ayat-ayat Al-Qur'an. Ma yashba'ul insanu minhu abadan. Seseorang tidak akan pernah merasa kenyang, merasa puas selama-lamanya dari Al-Qur'an. Baik seperti tadi yang dikatakan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa kadzalika aydan man qala bihi sadaq. Demikian pula orang yang berkata dengan Al-Qur'an dia benar. Di annahu qala qawlan karena dia telah mengatakan suatu ucapan huwa asdaqul aqwal dengan ucapan yang paling benar wa man asdaqu minallahi qila Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah Azza wa Tidak ada tentunya. Sehingga selama Al-Qur'an itu tepat dibawakan dalam suatu permasalahan dan selamat dari kritikan maka dia telah berkata dengan asdaqul aqwal ucapan yang paling benar yaitu ucapan Allah Azza wa wa man asdaqu minallahi haditha fa qala qailun kalau seandainya ada seseorang yang berkata ana aqul ya seandainya ada seseorang mengatakan saya katakan innal kafira fi nari jahannam kata orang ini sesungguhnya orang kafir itu berada di neraka jahannam Benar tidak ucapannya? Hah? Ketika dia mengatakan Hafid Kata si Naufal Orang kafir itu di neraka jahanam Benar tidak? Benar Kenapa benar? Benar tidak? Kenapa benar? Tapi karena Al-Quran menerangkan tentang hal itu. Ya. Karena yang dia katakan sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quran. Liannahu qala bima ja'a bihil Quran. Ya, karena dia mengatakan seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Man amila bihi ujira dan barang siapa yang beramal dengan Al-Qur'an maka dia akan diberikan pahala. Iya. Beramal baik dengan lisannya atau dengan hatinya, dengan anggota badannya, dia akan diberikan pahala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ketika diamalkan mendapatkan pahala dalam riwayat Innal hasanata bi asyri Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Walaysa alif lam harfun. Sehingga alif lam itu bukan satu huruf. Ya, alifun har, uh, alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Itu menunjukkan Barang siapa yang dia membacanya ya, dari satu huruf dia akan mendapatkan 10 kebajikan. Oleh karena kata Rasulullah alif lam mim itu bukan satu huruf tetapi tiga huruf. Ya. Itu kebaikan pahala dalam mengamalkan ketika membacanya. Yakni uthiba ala amalihi. Yakni dia akan diberikan pahala atas pengamalannya. Ya. Tidak akan sia-sia. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang telah berbuat yang terbaik. Dalam dia mengamalkan Al-Quran Baik tadi dengan lisannya Atau dengan hatinya Atau dengan anggota badannya Wa man hakama bihi adala dan barang siapa yang dia berhukum dengan Al-Quran Maka dia seorang yang adil Naam sawa'un kana al-hukmu faslan bainan nasi sama saja apakah hukum tersebut faslan bainan nas hukum yang terperinci di tengah-tengah manusia au kana al-hukmu hukman mutlaqan ya hukum yang terperinci maksudnya hukum yang khusus diterapkan di tengah-tengah manusia atau hukum yang umum untuk seluruh kalangan. Faman qala innal maitata haramun barang siapa yang dia mengatakan sesungguhnya bangkai itu haram, maka apa? adan Faqad adala. Dia telah berbuat adil. yeah. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. ma harrama 'alaikumul maytata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Al-Qur'an menghukum seperti itu. Wa man qala innahu yajibul adla baina zawjati mathalan atau umpamanya seseorang yang mengatakan wajib adil di antara istri-istri bagi yang tak dan zaujat, dia memiliki istri yang banyak, dia mengatakan ya. Bagi suami yang memiliki istri yang banyak, dia harus adil. Maka orang yang mengatakan seperti ini faqad adal. Dia seorang yang adil. Kenapa? Li'annahu hakama bil Qur'an. Karena dia berhukum dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an seperti itu memberikan kepada kita. وتعاشرهن بالمعروف فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة Al-Quran menuntunkan seperti itu untuk menggaulinya dengan baik dan untuk tidak cenderung kepada salah satunya kemudian meninggalkan yang lainnya. Demikian pula wa man qala faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'alaikum Seandainya ada yang mengatakan ya, Seandainya si Amr ya, Mengatakan Taib Umpamanya yang mengatakan saya pukul si Rizki karena Rizki memukul saya. Adil tidak? Adil tidak hafid? Hah? Dia mukul saya, maka saya pukul lagi. Adil tidak? Hah? Kenapa adil? Ada orang yang mengatakan famani itu alaikum fa'tadu alaihi Barang siapa yang dia menyerang kalian maka serang dia bimithri ma'tada alaikum seperti serangan dia kepada kalian. Nyerangnya dengan kayu, serang lagi dengan kayu. Artinya apa? Barang siapa yang dia menyakiti kalian maka sakiti lagi dia dengan perkara yang semisal. disebut kisos ataupun yang lainnya. Artinya apa? Membalas sesuatu yang setimpal. Siapa yang menghukuminya? Al-Quran. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, faqad adal. Dia telah berbuat adil. wallahu taala alam بصواب Kemudian ikhwah diingatkan anak-anak akhir-akhir ini ya, mereka membaca aminnya kepanjangan bagi yang punya anak-anak atau mungkin kelas 1, kelas 2 ya. Kalau membaca amin jangan kepanjangan. Jangan amin lama. Ya. sedang saja. Ya. Asal jangan terlalu tegas. Amin. <laughs> Waradzallin. Amin. <laughs> Jadi jangan pendek, jangan panjang, sedang aja.